ini gak ada perang, gak ada apa-apa Hanya rapat Berani Allah di akhirat Alhamdulillah tidak Yang punya langit Yang punya bumi, yang ngatur matahari Yang ngasih oksigen Bapak Ibu pernah gak hitung-hitungan sama Allah? Ayo kita hitung-hitungan Nih Biaya bernafas pernah hitung gak Pak? setiap hari kita minum oksigen. Kalau di Indonesia, di Jakarta, harga oksigen per liter itu 25 ribu per liter. Jadi kalau orang sakit butuh oksigen itu biaya per liter 25 ribu. Ternyata setiap hari kita butuh 3.300 liter. 3.300 liter. Total berapa? Total sama dengan 72 juta. Itu sehari. Ada nggak perusahaan yang ngasih gaji sehari? 75. Nggak ada, Pak. Ini baru oksigen. Ternyata kita juga butuh nitrogen. Nitrogen per liter di Indonesia ini 9.500 per hari kita butuh 11.300 liter. Berbeda. Kita nggak tahu gimana itu ya, terserah seperti itu hitungannya. Total sama dengan 113 juta. Itu hitungan kasarnya. tapi ada pinjamnya dikit dua berapa? 113 berapa? 185 juta per hari. Coba Bapak pilih. Mau dikasih cash oleh Allah atau kita nih, atau kita mau gratis seperti ini kita pasti memilih yang gratis kan dikasih cash sama orang kita setiap pagi setiap hari harus kita beli oksigen katakanlah kita dikasih cash setiap buka pintu rumah ada 180 juta biaya untuk bernapas hari ini kita datang ambil bungkus berangkat ke apotek ngantri kita untuk beli oksigen dan nitrogen dan itu kita pasang sendiri capek kan Coba. Allah sudah tanpa minta hidung hitungan tanpa minta bayaran perhatikan ini baru biaya bernafas Total sebulan berapa? Lima miliar lebih pak ah. Lima miliar lebih Tidak ada perusahaan yang mampu menggaji kita sebesar Masa untuk baca Quran punya waktu? Untuk Allah Gak punya waktu untuk baca ah, Quran Gak punya waktu untuk sholat Gak punya waktu untuk zikir Gak punya waktu untuk mentaati Allah Sama seperti itu Allah tidak pernah minta kepada kita agar kita sholat dari jam 8 jam 5 seperti jam kantor Gak pernah Allah Allah hanya minta on time lah subuh on time zuhur on time itu aja Allah nggak minta kamu sholat dari jam 8 jam 5 sampai berpisah dari keluarganya anaknya Allah nggak minta itu Allah minta on time please jangan sampai Allah diabaikan Allah panggil sudah, jangan terlama-lama dulu kisah para sahabat mereka itu menunggu sholat dikatakan hum yang sholat mereka menunggu sholat Ka'annahum zawjat al ula Bila yang ula. Seperti mereka menunggu istri pertama di malam pertama. Coba bapak obat ini bapak bapaknya ini. Jadi malam pertama menunggu istri pertama Bapak terlambat atau duluan? Duluan. Istri pertama.